Dan di antara kemungkaran-kemungkaran yang kadang terjadi pada perayaan-perayaan ini adalah atau bahkan sering yaitu dilakukannya anasyid secara berjamaah barakallahu fikum yang dinyanyikan dan dilakukan disertai dengan menabuh rebana disertai dengan barakallahu fikum menabuh rebana atau alat musik-musik yang lainnya. Banyak sekali nasyid-nasyid yang intinya adalah pujian terhadap Nabi Muhammad SAW dan sangat banyak sekali pada pujian-pujian tersebut terkandung sikap al-ghulu terhadap Nabi Muhammad SAW. ghairu ذلك min amalil as sufiyyah al-mubtada'ah dan selain itu juga dari amalan-amalan zikir orang-orang sufi yang mana amalan-amalan zikir ini merupakan amalan-amalan bid'ah. Banyak sekali. Di antaranya adalah salatun nariyah. Apa itu salatun nariyah yang sempat kita singgung dan ini dibaca di sering dibaca dan bahkan di beberapa tempat diwajibkan. Barakallahu fikum di beberapa tempat diwajibkan untuk dibaca di awal-awal pertemuan untuk membaca salatun nariyah. Nah, Kenapa demikian? Karena mereka meyakini bahwa orang yang membaca salat nariyah ini, salawat nariyah ini dia akan selalu mendapatkan kemudahan. Jalan keluar selalu di depannya, urusannya terlaksana dan dimudahkan. Dan banyak sekali keyakinan-keyakinan yang batil tentang salawat nariyah. Yang mana ifidin kalau seandainya kita membaca, mengetahui nasnya, nah dari salawat nariyah, maka kita akan melihat bahwasanya kesyirikan secara zahir terjadi pada salawat nariyah tersebut. Nah, lafadnya adalah Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini masih bagus maknanya. Ya Allah, berikanlah salawat dengan salawat yang sempurna dan taslim salam dengan salam yang sempurna terhadap junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, permasalahannya adalah barakallahu fikum kalimat setelahnya alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qarab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib yang mana dengannya kalimat bihi nah bihi yang mana dengannya yakni bihi domirha ini kembali kepada lafaz Muhammad Nah, yang mana dengannya akan terputus semua ikatan-ikatan, akan lepas semua belenggu-belenggu. Watan fariju karob dan kesulitan akan mendapatkan jalan keluar dengannya. Watuk dobihil hawaij dan segala kebutuhan terlaksana dengannya. Watunalu bihir ragaib dan setiap harapan didapatkan dengannya. Dengan siapa di sini yang dimaksud? Dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka bertawassul bil amwat kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau adalah seorang nabi. Walaupun beliau adalah seorang rasul yang dimuliakan. Akan tetapi kita dilarang dan tidak diperbolehkan untuk bertawassul kepada beliau setelah beliau meninggal. Adapun ketika beliau masih hidup, maka tidak mengapa. Seseorang datang kepada Nabi Muhammad dan meminta kepada Nabi Muhammad agar beliau berdoa kepada Allah supaya urusannya terlaksana atau nam kebutuhannya terpenuhi, maka itu tidak mengapa dan dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Akan tetapi setelah beliau meninggal, maka tidak ada seorang pun dari sahabat bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika masa pacaklik terjadi pada zaman Umar bin khattab nam Beliau tidak bertawassul kepada Nabi Muhammad. Beliau meminta kepada paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Naam. Inna kunna natawassalu bi nabiyika. Dahulu kami bertawassul kepada nabimu akan tetapi kami sekarang bertawassul kepada paman nabimu yaitu Abbas bin Abdul Muttalib dan Abbas pun memunajatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudahan datang kepada kaum muslimin. Nah, inilah yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu di dalam kitabnya Al-Firqatun Najiyah Inna aqidata tauhid allati da'a ilaiha al-Qur'anul Karim wa 'allamana iyyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahtamu ala kulli muslimin an ya'taqida anna Allah wahdahu huwa alladhi yuhillul 'uqad bahwasanya akidah tauhid yang diserukan oleh Al-Qur'an dan diajarkan kepada kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan bagi kaum muslimin untuk meyakini bahwasanya Allah lah yang akan melonggarkan setiap belenggu wa yufarrijul karab dan memberikan kemudahan ketika seseorang mendapatkan kesulitan wa yakdil hawaits wa yu'ti ma insan hina yad'uhu dan Allah lah yang memenuhi segala kebutuhan hamba dan memberikan setiap apa yang diminta oleh manusia ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu li muslimin an yad'a ghairallahi li tafriji hammihi au shifai maradihi. Tidak diperbolehkan bagi setiap muslim untuk berdoa kepada selain Allah agar mereka mendapatkan kemudahan atau disembuhkan penyakitnya walau kanal mad'u malakan mursalan walaupun yang dimintai adalah seorang malaikat yang diutus au nabiyan muqarraban ataupun seorang nabi yang dekat dengan Allah wa hadzal qur'an yungkiru du'a ghairillah dan Al-Qur'an ini mengingkari doa kepada selain Allah minal mursalin wal auliya baik dari kalangan rasul ataupun dari kalangan wali Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ul ladina naz'amtum min dunih fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila." Katakanlah, memintalah kalian kepada selain Allah dari orang-orang yang kalian yakini, baik dari kalangan nabi, baik dari kalangan para malaikat, fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila maka mereka sekali-kali tidak bisa barakallahu fikum mengangkat malapetaka dari kalian dan juga tidak bisa merubah keadaan. Tidak bisa sama sekali. Ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah inna azab rabbika kana mahdhura. Padahal orang-orang yang mereka ibadahi tadi dari kalangan nabi, dari kalangan wali, ataupun dari kalangan malaikat. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal ayyuhum akrab sedekat-dekatnya wa rahmatahu dan mereka berharap akan kasih sayang dari Allah dan mereka takut akan azab darinya inna azab rabbika kana mahzura. Naam, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun kata Syekh, nazala fi jama'atin kanu yad'una al-masih awil malaika awis salihina minal jin. Ayat ini turun tentang sekelompok orang yang mana mereka beribadah kepada Isa bin Maryam, kepada para malaikat atau orang-orang soleh dari bangsa jin. Nah, perhatikan ayat ini, Ikhwanifiddin ternyata yang mereka ibadahi nam barakallahu fikum adalah orang-orang baik yang mana mereka bertawasul kepadanya adalah orang-orang baik dari kalangan nabi dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan as-salihin para aulia para wali bukan orang-orang jahat bukan Tuhan-Tuhannya orang-orang kufar atau dewa-dewanya orang kufar akan tetapi kepada para nabi, orang-orang baik. Sehingga dari sini terbantahlah syubhat kalau hal ini dilakukan kepada orang-orang baik, kepada nabi, kepada malaikat itu tidak mengapa. Nah, di dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa hal itu sama saja. Tidak peduli siapa dengan siapa kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya tidak peduli, sama saja dihukumi bahwa ini adalah perkara yang batil. Barakallahu fikum. Perkara yang batil dan tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam salah satu usul bersama Ustaz eh, Salman wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah maka janganlah kalian sekali-sekali beribadah barakallahu fikum e, kepada seorang pun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian beribadah kepada Allah tapi di samping atau di sisi lain kalian juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dikatakan oleh Syekh sebagai bantahan dari e, tentang salawat nariyah ini Kaifa yardar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an yuqalu anhu yuhillul uqad. Bagaimana mungkin Rasul itu ridho bahwasanya dengan beliaulah semua belenggu akan dilonggarkan. Wa yufarrijul karab dan mendapatkan kemudahan dari segala kesusahan. Wal Qur'an ya'muruhu wa yaqulu lahu. Padahal Al-Qur'an memerintahkan kepadanya barakallahu fikum dan mengatakan kepada Nabi Muhammad kulla amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma Allah katakanlah wahai Muhammad saya tidak saya tidak memiliki kuasa terhadap diriku terkait dengan manfaat atau mudarat yang datang kepadaku illa masya Allah kecuali atas kehendak Allah nah kecuali atas kehendak Allah nah terhadap diri beliau sendiri beliau tidak memiliki kuasa apalagi terhadap orang lain walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su andai saya mengetahui perkara gaib maka niscaya saya akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpa kepadaku malapetaka atau kejelekan nah saya tidak tahu perkara gaib Andai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perkara gaib, maka niscaya beliau tidak akan terkena panah pada perang Uhud. Nah, pelipis beliau eh, atau pipi beliau pernah terkena panah pada perang Uhud. Dan suatu ketika beliau dihadiahi nampah kambing yang sudah dimasak oleh seorang wanita Yahudi dan itu diterima dan dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ternyata dibubuhi racun oleh Yahudi tersebut. Nah, andai kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahu perkara gaib, maka beliau akan bisa menghindar dari musibah atau bencana-bencana yang menimpa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun nyatanya beliau adalah seorang hamba, nam yang tidak mengetahui perkara gaib dan beliau hanyalah seorang rasul yang mendapatkan khabar dari atas langit. Tidak ada perkara gaib yang disampaikan oleh Nabi melainkan itu semua atas berita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Waja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala lahu, "Masya Allah wa syi'ta." Datang seseorang kepada beliau dan mengatakan kepada beliau Masya Allah wa syi'ta 6 sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu 6 menggunakan wow menggunakan wow kalimat wow maknanya beda dengan summa faqala ja'altani lillahi niddan dan apakah engkau ingin menjadikan saya tandingan bagi Allah engkau ingin menjadikan tandingan menjadikan saya sebagai tandingan bagi Allah katakanlah kul masya Allah wahdahu atas kehendak Allah satu-satunya nah saya tidak bersyirikat dengan kehendak Allah sama sekali nah tidak bersyirikat dengan Allah azza wajalla walau hadafna kalimata bihi wa wada'na badalan anha kalimata biha lakana makna sighah sahih bidunil adadis sabiq wa nukal kal'ati. Kalau seandainya kita menghapus kalimat bihi karena lafadznya alladzi tanhallu bihi. Domir ha kembali kepada siapa? Nabi Muhammad saw. alaihi wasallam domir muzakkar. Nah, domir muzakkar. Kalau seandainya kita hapus lafadz bihi ini dan kita ganti dengan kalimat biha, lakana makna sighah sahih maka niscaya makna kalimat ini benar. Nam Barakallahu fikum. Tanpa adanya e, kalimat-kalimat e, berikutnya seperti nam Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Muhammad allati tuhillu bihal uqad. Nam Yang mana dengannya yakni dengan salawat dengan salawat kepada Nabi. Yakni dia bertawasul dengan amalun soleh. Dia bertawasul dengan amal soleh. Dan sudah kita pelajari e, tawasul dengan amal soleh termasuk di antara hal yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Nah, sebagaimana yang terjadi pada tiga orang yang terjebak di dalam sebuah gua kemudian menggelinding batu di atas dari atas bukit tersebut sehingga menutup pintu gua tersebut dan akibatnya mereka tidak bisa keluar. Nah, kemudian ada salah satu dari mereka menganjurkan untuk berdoa kepada Allah dan sambil menyebutkan uh, amal soleh yang pernah mereka perbuat. Nah, kemudian satu persatu mereka berdoa dengan menyebut amal soleh yang pernah mereka perbuat sampai pada akhirnya batu tersebut bergeser. Setiap satu orang berdoa kemudian bergeser sampai mereka bisa keluar dari gua tersebut. Nah, menunjukkan bahwa bertawasul dengan amal soleh itu diperbolehkan. Nah, sehingga oleh karena itu kalau seandainya diganti dengan biha, domirnya mu'annas atau mu'zakar biha, mu'an mu'annas iya jadi ha yang dimaksud di sini adalah solawatnya. Nah, perbuatan solawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi termasuk ibadah yang besar. Kita dianjurkan untuk bersolawat. Kita ahlu sunnah wal jamaah bukan orang yang anti terhadap salawat Nabi. Nah, ini adalah fitnah. Dan kita meyakini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima di dalam surat Al-Ahzab. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Nah, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi berselawatlah untuknya dan ucapkanlah salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini ayat ini. Dan juga kita meyakini anjuran-anjuran di dalam hadis yang lain bahwasanya setiap orang yang bersalawat kepada Nabi maka Allah Subhanahu wa taala berselawat untuknya sebanyak 10 kali. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Akan tetapi kita tidak ingin bahwa amalan salawat tersebut dicampuri dengan perbuatan-perbuatan yang salah. Seperti halnya salawat naria. Apalagi dilakukan dengan tata cara tertentu. Barang siapa yang membaca salawat naria sebanyak 4444 kali. Nah, dari mana dia mendapatkan jumlah seperti ini? Ada anjuran seperti ini. Barang siapa yang membaca salawat nariyah sebanyak 4444, semuanya 4. Nah, barakallahu fikum. Dengan niat uh, barakallahu fikum bahwa dengan salawat ini dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, dari mana anjuran seperti ini? Inilah yang diingkari oleh Ahlus Sunnah. Ditambah lagi di dalam lafaz salawat tersebut mengandung unsur kesyirikan yaitu bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka, nah mereka berdalilkan dengan ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Dan ketika mereka melakukan dosa, menzolimi diri mereka dengan perbuatan dosa. Andai kata bahwasanya mereka itu menzolimi diri mereka dengan melakukan perbuatan dosa, jauka. Mereka datang kepadamu, datang kepadamu. Nah, datang mengadu. Minta nasihat kepada Nabi, minta arahan. Fastaghfirullah wastaghfar rasul mereka nam barakalafikum memohon ampun kepada Allah dan juga Rasul memohon ampun kepada Allah untuk mereka. Nah, yakni ketika mereka melakukan dosa mereka datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu mereka meminta ampun kepada Allah dan Nabi Muhammad pun meminta ampun kepada Allah untuk mereka. Nah, wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Maka niscaya mereka akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha pemberi kasih sayang. Nah, barakallahu fikum. Mereka berdalilkan dengan ayat ini. Ini dianjurkan untuk datang kepada Nabi. Untuk datang kepada Nabi. Ketika kita melakukan dosa, dianjurkan untuk datang kepada Nabi dan di situ kita meminta ampun kepada Allah dan Nabi pun meminta ampun para kalafikum kepada Allah untuk mereka. Nah, sehingga di sini ada anjuran. Dan itu berlaku kata mereka setelah Nabi Muhammad meninggal dan bahkan lebih luas lagi pemahaman mereka bahwa dikiaskan kepada para wali-wali yang lain. Nah, kepada para wali-wali yang lain, kuburan-kuburan orang soleh, kuburan para ambia, mereka kiaskan meluas. Nam sehingga mereka merekomendasikan perbuatan-perbuatan ziaratul kubur di beberapa tempat dan di situ mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Dan bisa jadi mereka ternyata lebih khusyuk ketika berdoa di sisi kuburan tersebut daripada mereka memohon dan meminta kepada Allah ketika dia berada di masjid. Mereka tidak mau berlaku kurang ajar atau berlaku kurang sopan ketika dia berada di sisi kuburan tersebut yang mana hal itu tidak ada dia rasakan ketika dia berada di masjid-masjid. Nah, di masjid biasa. Nah, barakallahu fikum. Mereka betul-betul memperhatikan tata krama. Nah, ketika memasuki wilayah kuburan tersebut. Nah, dan itu terjadi waliyadzubillah. Barakallahu fikum. Andai hal ini diperbolehkan makan para sahabat, pasti adalah orang yang pertama melakukannya. Dikarenakan mereka sangat-sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Andai hal itu adalah baik, maka niscaya mereka adalah orang yang paling pertama mendahului kita. Namun ternyata hal ini tidak dibenarkan. Dan bahkan Umar bin Khattab lebih suka bertawasul kepada paman beliau yang masih hidup ketika itu daripada Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam yang sudah meninggal. Nah, barakallahu fikum. Nah, Kemudian dikatakan oleh Syekh, "Limadza naqra hadhihi salawatil bid'iyyah min kalamil makhluk wa natruku al ibrahimiyah wa hiya min kalamil ma'sum?" Lalu ada apa? Kenapa orang-orang lebih bersemangat membaca salawat ini yang mana ini adalah karangan dari makhluk. 6. Dari orang biasa. Sementara dia meninggalkan salawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam tasyahud. Nam ini ada nasnya. Ada bacaannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang salawat, yaitu salawat al Ibrahimiyah yang kita baca pada tasyahud di dalam salat. Padahal ini adalah min kalamil maksum, Salawat Ibrahimiyah ini adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang terjaga dari Allah perilaku dan sikapnya. Nah, ini tentang salawat nariyah dan bisa jadi salawat ini dibaca di dalam barakallahu fikum eh, acara ihtifal-ihtifal mereka dan bahkan di beberapa tempat ini dijadikan sebagai bacaan wajib ketika mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu wal billah.